Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandumah Al-Baiquniyah. Nah, barakallahu fikum karena belum memasuki pantunnya jadi sebelum ada yang dihafal ya. Nanti kalau sudah masuk pantunnya barulah antum mencicil sedikit demi sedikit. Nah, barakallahu fikum. Naam untuk dihafal. Naam. Kita lanjutkan Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kemarin sudah kita sebutkan mengenai takdir di balik jar majrur. Takdir di balik jar majrur pendapat yang rajih ditakdirkan fi'il yang diakhirkan yang cocok dengan sesuatu yang akan dia lakukan. Ingat kan kemarinnya, fi'il yang diakhirkan, paham ya? Yang fi'il tersebut cocok sesuai dengan sesuatu yang akan dia lakukan. Kalau misalkan antum mau kerja bismillah, takdirnya bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ya, atau contohnya antum mau makan, bismillah, berarti bismillahi akulu. Atau antum mau minum, bismillah, berarti bismillahi asrab. Atau antum mau bunuh, bismillah, berarti bismillah apa? Aktul. Bunuh kala jengking atau bunuh apa bisa juga. Membunuh itu enggak harus bunuh manusia. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Walimadha qaddarnahu fi'lan wa lam nuqaddirhu isma fa'ilin masalan. Nah, ini pertanyaan ini masih berkaitan masalah nahwu sebenarnya, cuman enggak masalah kita baca karena ada keterkaitannya. Kata beliau, kenapa kok kita tidak menakdirkan kenapa kok kita nakdirkan fi'il gitu loh? Kok enggak nakdirkan isim fa'il? Kenapa kok fi'il itu? Nah, pun kita katakan hu fi'lan. Kita takdirkan takdir tersebut dengan fi'il li'annal asla fil amal al af'al. Karena hukum asalnya yang beramal itu fi'il. Fi'il itu kata apa sih? Kata kerja. Namanya kata kata kerja kan beramal. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang atau sedang fi'il apa? Mudhari. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau, telah dikerjakan fi'il apa? Fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang setelah perintah fi'il apa? Fi'il amr. Itu semuanya apa? Naam fi'il, beramal. Walihada ya'malul fi'il biduni syartin. Oleh karena itu kalau fi'il beramal tanpa syarat dia amalannya. Wa masiwahu minal awamil al-ismiyah dan selainnya dari amil-amil yang ada yang bentuknya isim, amil isim, fa innaha ila syartin. Maka dia butuh syarat seperti jar majrur. Huruf jer. ada syaratnya enggak kira-kira dia beramal? Ada. Setelahnya harus isim. Coba harus setelahnya fi'il. Fi daraba enggak bisa atau setelahnya misalkan huruf fi fi enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau fi fi dalam hadis itu, nah, fi fi mura'atik itu itu fi setelahnya fi lagi. Kok bisa itu bagaimana itu? Fi fi mura'atik setelah fi fi lagi. eh? Eh berarti yang kedua apa? Bukan huruf jar ya. Yang kedua isim. Eh? Nah, dari ada asmaul khamsah fuka. Nah, ketika majrur fi ya kan? Fi fimra'atik pada mulut istrimu. Nah, fi fimra'atik itu enggak masalah, tapi kalau hukum asalnya huruf jar itu enggak akan beramal kalau setelahnya bukan isim. Nah, hukum asalnya seperti itu. Walimada muta akhiran. Kenapa kita takdirkan kok diakhirkan kok awal gitu loh? Nah, ini penting sekali. Kenapa kita akhirkan bismillah Ashraf? Kok enggak asyraf bismillah? Ya enggak? Kan bisa juga kan? Atau minum dulu baru bismillah. Bisa kan? Tapi kenapa kalau diakhirkan? Nah, kenapa kalau kita akhirkan bismillahnya diakhirkan? Nah, takdirnya itu loh, takdir takdirnya kenapa diakhirkan setelah bismillah? Kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Naqul kita katakan qaddarnahu mutaakhiran liwajhain. Kita takdirkan diakhirkan itu dua sisi. Perhatikan baik-baik, ditakdirkan dengan fiil yang akhir tadi itu dikarenakan dua sisi. Pertama, atayamun. Tayamun tabarruk artinya. Atayamunu ay eh, atabarruku Paham ya? Atayamun artinya tabarruk, bukan ke kanan-kananan bukan ya. Tapi apa? Tapi at-tabarruk. Atayamun tayammun ay at-tabarruk. Jadi kalau enggak tahu artinya diartikan gitu ya. Nah, yang pertama atayamun bil bada'ah bi bismillah ta'ala. Pertama mencari berkah dengan memulai bismillah ta'ala menyebut nama Allah taala. Antum ketika baca bismillah itu seakan-akan antum mencari berkah. Eh, dengan menyebut namamu ya Allah berkahilah makanku ini. Paham ya? berkahilah pekerjaanku ini, berkahilah minumanku ini. Walaupun aku nggak ngomong nggak ngomong apa, nggak mengatakan berkahilah, tapi bismillah baknya itu loh. Baknya itu kita lewati kemarin. Bak lil isti'anah wa tabarruk. Ya kan? Bak yang fungsinya apa? Isti'anah minta pertolongan dan tabarruk mencari berkah. Jadi antum ketika mau minum bismillah. Secara tidak langsung antum mengatakan, "Ya Allah, berkahilah dan berilah pertolongan dengan menyebut namamu, aku minum." Seakan-akan seperti itu. Paham ya? Cuman kenapa fi'ilnya diakhirkan? Nanti akan kita lewati namanya faidatul apa? Hasr. Memberikan faedah apa? Hasr. Pembatasan. Maksudnya kami tidak minum, kami tidak makan kecuali hanya menyebut nama nama Allah taala. Oleh karena itu diakhirkan gitu loh. Kita lihat. Pertama, Atayam atayam munubil badaah bismillah taala. tayamun tabarruk ya, mencari berkah dengan memulai menyebut nama Allah taala. Liyakuna ismullah taala huwal muqaddam wa wa huqqalahu an yuqaddam. Agar apa? Agar nama Allah taala itu lebih didahulukan. Wa huqqalahu an yuqaddam. Dan memang berhak untuk didahulukan nama Allah taala. Sama enggak katakan itu? Sama. Jadi lebih berhak untuk didahulukan. Nah, mulai karena itu kita bismillah dulu baru makan, baru aktivitas, takdirnya setelahnya itu. Yang kedua, li ifaratil hasr ini penting ini. Fungsinya untuk memberikan faedah hasr pembatasan. Jadi antum ketika mengucapkan bismillah baru minum, itu seakan-akan bagaimana seakan-akan artinya? Aku tidak minum kecuali hanya dengan menyebut namamu. Pembatasan enggak? Pembatasan. Bismillah asyrab. Bismillah aktub. Aku tidak menulis kecuali hanya menyebut namamu ya Allah. Berkahilah, tolonglah. Gitu loh. Ba'nya litabarruk wal isti'anah tadi. Naam. Wa dzalika li'anna ta'khirul 'amil yang seperti itu dikarenakan mengakhirkan 'amil yufidul hasr. Memberikan faedah pembatasan. Karena pada asalnya jar majrur itu diakhirkan atau diawalkan pada asalnya. Diakhirkan, di sini diawalkan. Bismillah baru antum makan. Bismillah baru antum minum. Sehingga apa? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah apa tadi? Hasr, pembatasan. Kita lihat kaidahnya ini kalau ketemu garis mencoret-coret pun silahkan dihafal. Kita lihat sini. Kata beliau, "Na'am, badani kali anna ta'khir al-'amil yufidul hasr." Nah, berikutnya, fa inna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasr ini kaidahnya. Fa inna taqdima ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Ini kaidah dihafal ya dikarenakan mendahulukan sesuatu yang selayaknya untuk diakhirkan memberikan faedah hasr. Nah, metode di pegang baik-baik itu kaidah itu. Paham ya? Nah, taqdimu ma ta'khir yufidul hasr. Nah, barakallahu fikum, mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Seperti contohnya apa? Iyyaka na'budu. Itu susunannya kalau kita telusuri iyyaka na'budu Nak na'buduka. Maf'ul B oh, eh, maf'ul B enggak? Maf'ul B itu kan yang terkena perbuatan. Aslinya na'buduka, kami menyembahmu. Ini ada kemungkinan menyembah yang lainnya. Tapi nak na'buduka maf'ulnya ini kita dahulukan. Iya nak na'budu. Berarti apa? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Maf'ul B kan seharusnya diakhirkan. Kalau didahulukan berarti faedahnya apa tadi? Hasr pembatasan. Berarti kami tidak menyembahmu ya Allah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Kecuali hanya kepadamu. Nah, iya karena abud hanya kepadamu lah kami menyembah. Seperti itu. mafum salah dramen mafum Apa kaidahnya tadi? Naam, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul asr. Fa idza qult, apabila engkau berkata bismillah aqra dengan menyebut nama Allah taala, aqra aku akan membaca. Ta'ayyana annaka taqra bismillah pastikan sudah bahwasanya engkau nan akan membaca dengan menyebut nama Allah taala, la bismi ghairi, bukan dengan nama yang lainnya. Karena antum bismillah dulu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Soalnya antum mau minum antum eh, bismi fulan dengan menyebut nama fulan enggak boleh. Paham ya? Tapi bismillah dengan menyebut nama Allah taala. mafhum Apa bedanya basmalah dengan tasmiyah? Kalau tasmiyah Bismillah. Kalau makan baca apa? Bismillah berarti baca apa? Tasmiyah. Nah, Naam. kalau fiqum enggak perlu antum panjangkan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yuzzi yuzzi itu sah-sah saja cuman yang secara dalilnya kan apa? Samillah tasmiyah. Ya kan? Ya gulam samillah wa kul biyaminika wakul mima yalika. Hadisnya siapa itu? Hadisnya siapa? Umar bin Abi Salamah Hasan. Hadisnya Umar bin Abi Salamah, "Ya ghulam, Sammillaha wakul biyaminika wakul mimma yalika." Wahai seorang anak, makanlah dengan menyebut nama Allah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di hadapanmu. Jadi kalau satu nampan, ya kan? Kemudian sini sudah diletakkan semua lauk-lauknya, makan mulai dari yang di hadapan depannya. Paham ya? Kalau lauknya berbentar bagaimana? Untuk kita saling ta'awun dan juga kerjasama ditengahkan. Paham ya? Biar semuanya dapat, caranya gitu. Jangan sambelnya di sini kemudian lurus sini akhirnya tangannya ke sana, ini ke sana. Tengahkan biar semuanya bisa menikmati. Caranya gitu caranya. Jangan antum makannya di depannya aja ah. Oh ya. Di depannya nggak ada apa-apanya, lawannya di sini semua. Allah musta'an. Jadi dalil tadi ditempatkan pada tempatnya. Melihat apa? Si konpat. Nah, melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Allahumma musta'an. Wa nahnu qaddarnahu munasiban maqam dan kita menakdirkan yang cocok yang sesuai dengan apa? Al-maqam pembahasan atau topik atau temanya. Li'annahu adallu 'alal maqsud karena itu lebih bisa menunjukkan terhadap apa yang dia inginkan. Wa li'annahu la yakhthur fi dhihnil mubasmil illa hadha takdir. Dikarenakan juga tidak terpetik di benak mubasmil. Siapa mubasmil itu? Mubasmil Orang yang mengucapkan bismillah, paham ya? Dikarenakan tidak terpetik di benak orang yang mubasmil, mubasmil yang mengatakan ucapan bismillah kecuali takdir itu. Antum mau makan, antum baca bismillah tadi kan? Kira-kira yang antum takdirkan apa? Bismillah aku makan atau bismillah aku minum? Makan. Karena nggak mungkin antum mau makan bismillah. Yang tak takdirkan minum kok. gak mungkin kan? Karena antum makan itu loh. Minum ada sendiri nanti. Seperti itu. Jadi mubasmil ini isim apa? Simpan dari basmala yubasmilu basmalatan mubasmil mubasmal. Kalau mubasmal berarti apa mubasmal? Hah? Apanya berarti mubasmal? Kalimatnya. Kalau mubasmil orangnya. Nah, kalau basmalatan ya itu. Nah, basmalah istilah. Oh, masih juga ya. Allah mustahil Lepas lagi ya. Allah musta'an. Enggak masalah. Nanti yang dua ini menyusul kalau ada waktu. Kata beliau di sini, misal contohnya, "Lau annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala 'inda al-wudu'." Kalau seandainya kamu bertanya kepada salah seorang yang dia mengucapkan ketika mau wudu, bismillah. Perhatikan, bismillah. Antum mau wudu pada bismillah. Naam. Anit takdir di qauli bismillah. La qala bismillah yatawadda. Antum menanyakan tentang takdir di balik bismillah itu. Antum tadi bismillah mau ngapain? Padahal mau dia. Karena bismillah mau makan kok. Kira-kira mungkin enggak yang ngomong gitu. Dia mau wudu bismillah. Bismillah mau ngapain? Mau makan. Kira-kira mungkin enggak orangnya ngomong kayak gitu? Enggak mungkin karena dia mau wudu posisinya. Pasti dia akan menakdirkan sesuatu yang cocok dengan tema atau topik pembahasan tadi itu yang akan dia lakukan. Paham maksudnya Ustaz? Antum sekarang mau misalkan mau berangkat Mau pulang lah, mau pergi lah gitu. Bismillahi yang antum takbirkan apa di balik itu? <laughs> ya maksudnya bismillahi apa? Arjih atau adhab itu ya? Atau bismillahi asyraf? Arjih. Karena nggak mungkin atau mau pulang bismillah. Atau takdirkan apa? Asyraf. nggak mungkin. Karena semua ada terpetik di benakmu basmil. Basmil apa tadi? Ah, yang mengucapkan bismillah tadi. Allah mustahil. Walau qala qailun ana uridu anu uqaddir muta'alliq bismillah abtadi. Sekarang kalau ada orang yang mengatakan, aku ingin menakdirkan muta'alliqnya dengan apa? Bismillah abtadi. Ini nanti perhatian baik-baik. Ini lafaznya umum. Bismillah abtadi. Dengan menyebut nama Allah aku mulai. Mulai apa? Mulai makan, mulai minum, mulai bicara, mulai pergi, mulai nyuci, mulai mandi, mulai wudu. Mulai itu umum enggak mulai? Umum. Nah, sekarang boleh enggak kita nakdirkan dengan lafaz umum itu loh? Walau qala qailun perhatikan di situ, kalau seandainya ada orang berkata, ana uridu an uqaddira. Aku ingin menakdirkan al-muta'alliq itu dengan bismillah abtadi. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala aku memulai. Fa innana naqul maka sesungguhnya kita katakan la ba'sa bidzalik. Enggak masalah. Cuman lakin abtadi akan tapi abtadi itu aku mulai fi'lun amun fi'il yang umum ibtidah ibtida'aka mencakup pemulaianmu engkau memulai bil akal makan wal wudu wudu wan nadhm nah bikin pantun atau puisi wa kama qulna fa inna hadha takdir la yatabadar ila dhihnil mubasmil dan sebagaimana sudah kami katakan takdir yang seperti ini yang umum seperti ini ana yakin eh, tidak terpetik di benak orang yang utama bismillah paham ya nah antum ana yakin langsung yang antum fokuskan ke yang khusus kalau antum lagi megang roti misalkan bismillah. Eh, antum takdirkan aku mau mulai makan atau aku mau makan? Makan. Lafaznya langsung itu enggak ana eh, bismillah abtadi bil akal. Kepanjangan bismillah akul gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, seperti itu karena lafaz abtadi itu umum, aku memulai. Mulai apa itu masih umum gitu loh. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Nasallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.